Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Uh, eh, bid'ah itu kita harus mengerti apa arti daripada bid'ah. Eh? Kalau bid'ah tadi itu diartikan segala sesuatu yang baru, yang tidak ada di zamannya Nabi, maka segala sesuatu yang baru itu yang gimana gitu. Apakah secara mutlak? Secara mutlak berarti sahabat banyak berbuat bid'ah. Kenapa? Sina Abu Bakar mengadakan tashiful mushaf, huh? mushaf Al-Qur'an. Sina Umar membuat uh, struktur pemerintahan. Sina Ali bin Abi Thalib membuat ilmu nahu. Begitu juga Imam Syafi'i membuat kitab Al-Um nggak ada zamannya Rasulullah itu kan Hah? begitu juga Imam Bukhari mengumpulkan hadis nggak ada zamannya Nabi wah banyak sekali kalau itu diartikan bid'ah itu adalah segala sesuatu yang baru wah oh, itu maksudnya adalah bid'ah dalam ibadah terus nggak ibadah tak itu mengumpulkan Al-Quran bukan ibadah mengumpulkan hadis bukan ibadah ibadah semuanya itu ah, dan itu juga ibadah. Uh, uh, kalau bid'ahnya sahabat nggak apa-apa. Karena Rasulullah menyatakan Alaikum bisunati wa sunnatil khulafair rasyidin. Nanya kamu pakai sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Loh, lafadznya bukan bid'ah loh, sunnatul khulafaur rasyidin. Ngerti nggak artinya bid'ah dan sunnah itu? Kalau nggak ngerti ya belajar bahasa dulu. Sunnatul khulafaur rasyidin itu apa gitu loh. Bid'ah itu apa gitu gitu. Nah, kalau begitu gimana cara mengartikan bid'ah yang sebenarnya itu? Nah, disinilah bid'ah yang dimaksud sesat dan masuk neraka itu adalah kullu muhdatin mukhalafin anil kitabi wa sunnah segala sesuatu yang baru tidak ada zaman Nabi yang bertentangan dari Al-Quran dan Hadis. Dilihat bertentangan tidak dengan Al-Quran dan Hadis. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Ah disinilah Imam Syafi'i menyatakan kalau tidak bertentangan kalau isinya positif Apalagi isinya di situ adalah juga ada manfaatnya. Udah tidak bertentangan ada manfaatnya, maka disebut bid'ah hasanah. Itu disebut bid'ah hasanah. Kalau bertentangan itu namanya bid'ah sayyi'ah, itu yang dilarang. Paham nih ya? Ah, disinilah dalam bahasa Rasulullah juga berkata mansan nasun sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Wa man sanna sunnatan sayyatan falahu wizruha wizru man amila min ba'di. Siapa orang yang memberikan contoh yang baik, sunnatan hasanatan. Contoh yang bagus maksudnya. Contoh yang bagus dari siapa? Dari orang itu kan. Bukan dari Nabi itu sunatan sunnahnya Nabi itu eh, orang itu memberikan contoh, membuat satu inisiatif yang bagus, maka dia mendapatkan pahala dan orang yang mengikuti dia. Sebaliknya, waman sunnatu sunnatan sayiatan Lihat ini, ada sunnah sayiah ini. Siapa orang yang memberikan contoh, membuat inisiatif satu perbuatan yang baru yang jelek, sayiah. Sunnah sayiah. Mau diartikan apa ini sunnah sayiah? Sunnah yang jelek itu perbuatan yang jelek menyontokkan perbuatan yang jelek yang tidak ada zamannya Nabi yang bertentangan dengan Al-Quran hadis garis bawahnya kan gitu maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang mengikutinya nah, itu maksudnya untuk ada itu bid'ah hasan ada ada yang ada bid'ah sayi'ah kalau begitu hadis ini apa sunnah hasanah dan sunnah sayi'ah gitu Maksudnya sunnah ini bukan sunnahnya Nabi. Sunnah di sini adalah inisiatif satu perbuatan. Ya ini dalilnya ini jelas. Nah, berarti kalimat bid'ah itu adalah kalimat sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah ini adalah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah maksudnya. Nah, itulah pertimbangan Imam Syafi'i. Wong iki imam masjid butuh imam musola kemudian menyalahkan imam syafi'i tak nah, model kan ini nah, karena itu kalau anda nggak mau nggak ada masalah tapi kalau anda menuduh salah imam syafi'i kamu jelas salah kenapa kamu bodoh sebabnya kamu nggak ngerti bahasa ya, orang itu bodoh sebabnya nggak ngerti bahasa nggak ngerti hadis nggak ngerti ayat apalagi dia menyatakan wah kita nggak mau percaya yang ada itu bid'ah dunia dan bid'ah duniawiyah itu justru tidak ada hadisnya <laughs> kalau bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah bisa ada sumbernya dari sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah dan Sayyidina Umar sendiri membahasakan bid'ah dengan baik nikmati bid'ah hadhi dalam pengumpulan sholat taraweh tadi itu justru dia tidak ada bid'ah duniawiyah dan bid'ah dinia dan belas itu, itu masih baru itu pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab imamnya mereka. Tidak ada dasar sama sekali kalau itu. Ngarang kalau itu. Kalau dilihat dari aima sebelumnya tidak ada. Kalau kita ada sambung kepada Imam Syafi'i. Saya kira kaum muslimin jangan gampang komentar terlebih dahulu. Sebelum Anda meneliti apa alasan daripada orang-orang yang tidak sepaham dengan Anda. Anda boleh-boleh saja kok tidak melakukan hal itu karena Anda punya pendapat, silahkan sah-sah saja. Tapi ketika Anda menuduh bahwa itu adalah kesesatan dan menyebabkan masuk neraka, Anda harus mempertanggungjawabkan. Anda harus bisa membuktikan. Karena itu jangan dianggap itu adalah omongan-omongan biasa. Anda telah menyentuh perasaan banyak orang Islam di sini. Anda telah menuduh kesyirikan, kesesatan, bahkan Anda telah memfonis mereka adalah ahlun nar. Kapan Islam akan bisa dipersatukan dengan sikap Anda yang demikian ini? Karena itu, ketika Anda menyuarakan Islam harus bersatu, musuh kita Yahudi dan Nasoro, musuh kita adalah orang-orang musyrikin, orang kafir, maka jangan sekali-kali Anda mengkafirkan orang Islam. Anda mensyirikkan orang Islam. Duduk yang baik, teliti yang bagus, pahami yang benar. Jangan baca satu kitab, kemudian Anda menuduh isi kitab yang lainnya itu adalah salah. Bacaan benar apa enggak? Nah, sehingga Anda menjadi orang yang bijaksana. Timbang dulu, pertimbangkan dulu, pikir dulu sebelum Anda berbicara, atur dulu sebelum Anda berbuat. Mudah-mudahan insya Allah ini semuanya akan bisa membuat kaum muslimin sadar keresahan daripada komentar, ceramah, khutbah, ya, itu adalah asal usul daripada fitnah bagi kaum muslimin, perpecahan kaum muslimin. Jangan bermimpi kaum muslimin akan bisa bersatu kalau Anda mempunyai watak yang demikian. Mudah-mudahan insya Allah Anda akan berubah dan menjadi kaum muslimin yang bisa menghormati pendapat orang lain. Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?